Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah nam fi Mustalahil Hadis yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita masih berada di awal-awal kitab yang menjelaskan tentang nan isi atau kandungan daripada nam ilmu mustalah sudah kita lewati bahwasanya ilmu mustalah itu adalah ilmu yang membahas mengenai apa? Mengenai keadaan-keadaan perawi dan juga mengenai keadaan-keadaan hadis yang diriwayatkan ditinjau dari sisi apa? Al-qabul wal rad. Ilmun yubhatsu an ahwali rawi wal marwi min haythul qabul warad rad. Itu yang dihafal itu ya. Na'am barakallahu fikum. Ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut keadaan-keadaan perawi. Perawinya majhul atau perawinya makbul atau perawinya sikoh, paham ya? Atau hadisnya. Hadisnya bagaimana? Doif atau hasan atau palsu atau bagaimana? Nah, akhirnya apa? al kabul warat ini hasilnya. Hasilnya apa? al kabul warat, kabul terima, rad tolak. Mohon insyaallah ya, kita lanjutkan. faidah tu ilmu mustalah. faidahnya apa sih mempelajari ilmu mustalah? Penting atau tidak? Kita belajar ilmu mustalah. Seringnya kan yang dipelajari ilmu fikih, ilmu tawhid. tapi mustalah itu penting atau tidak? Kita lihat. Wa faidatu ilmi mustalah, faedah ilmu mustalah, faedahnya mempelajari ilmu mustalah huwa tangqiyatul adillati al-haditsiyati wa takhlisuha mimma yashubuha. Mensucikan dalil-dalil yang berupa hadis dan memurnikan dalil-dalil tersebut dari perkara-perkara yang mengotorinya. Yashubuha itu yuwassihuha. Paham ya? Nah, yashubuha itu maksudnya yuwassihuha yang mengotorinya. Maksudnya ya, jadi mensucikan dalil-dalil yang berupa hadis dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Mahum, apa kotorannya? Min berupa dhaifun wa ghair. Paham ya? Nah, min dhaifin wa ghair seperti dhaif atau yang lainnya. Ini kotoran atau bukan ini? Kotoran kita bersihkan dan sucikan. Itu faedahnya. Kita tahu ini dhaif, la kita enggak dijadikan hujjah. Wa ini dhaifun jabir. Oh berarti masih bisa ditopang, dikumpulkan dalil-dalil yang ada, kemudian apa? na, na, naik derajatnya menjadi hasan li khairi bi majmu'i turuqih wa syawahidih misalkan seperti itu na'am tujuannya kenapa kok disucikan dalil-dalil dari kotoran-kotoran tadi min minal istidlal biha agar semakin memungkinkan semakin mapan dan jelas di dalam berdalilkan dengannya paham itu ya kalau antum misalkan melihat kok sudah suci, bersih dari kotoran tani enggak dhaif wala yang lainnya, kan semakin mapan yakin untuk berdalil dengannya. Karena nggak mungkin nanti berdalil hadis dhaif. Paham ya? Ayo belajar mencari ilmu. Dan mencari ilmu kenapa? Wajib hukumnya. Dalilnya mana? Utlubul ilma walau bisin katanya. Utlubul ilma walau bisin. tarilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dia berdalilkan dengan itu. Boleh nggak? Palsu hadisnya. Hadisnya palsu. Paham ya? Jadi berdalilkan harus ngecek dulu dalilnya sahih atau tidak itu loh. Yang kedua, li'anal mustadilla bisunnah sunnah yahtaju ila amrayn huma. Nah ini. Ini penting nanti. Dikarenakan orang yang berdalilkan dengan as-sunnah, dengan hadis, itu dia butuh pada dua perkara. Ini penting sekali jangan sampai keliru. Orang kalau berdalilkan hadis itu butuh dua perkara ini. Jangan gagal paham dua perkara ini. Pertama, subuh subutuha anin Nabi SAW. Pertama, Naam barakallahu fikum tetapnya datangnya sunnah tersebut dari Rasulullah SAW. Jadi benar-benar datang dari Rasulullah. Sahih gitu loh hadisnya itu. Paham belum? Yang pertama dicek dulu, sahihnya enggak? Benar apa enggak? Oh enggak benar. Oh berarti bukan dalil. Paham ya? Seperti itu. Nah, cinta tanah air itu wajib hukumnya. Lah mana dalilnya hubbul watan minal iman? Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Ini dalil yang dipakai orang-orang asabiyah fanatik terhadap tanah airnya harga mati katanya. NKRI harga mati. Paham ya? Kalau kita kita katakan, "Tayyib, harga mati dari mana dulu?" Paham ya? Harga mati dari mana dulu? Kalau harga mati karena ada tauhid di dalamnya, Eh? ada keislaman dalamnya kita bela, itu benar. Tapi karena kekeliruan atau karena fanatik bela negara atau bela marga suku itu adalah asobiyah. Maksudnya ya. Nah, yang pertama tadi apa? Subuh Tuhan Nabi saw Tetapnya eh, sahihnya dalil tersebut datang dari Rasulullah SAW. Yang nomor dua, jangan sembarangan dua. Sudah sahih, nomor dua butuh lagi. Subuh Subutu dalalatiha al hukum. Tetapnya penunjukan dalil tersebut atas suatu hukum. Cocok gitu loh. Paham ya? Dalilnya cocok nggak untuk jadikan apa? Untuk menghukumi suatu perkara. Perhatian baik-baik. Ya. Yang pertama sahih dari Rasulullah. Yang kedua, yang ditunjukkan oleh dalil itu sesuai cocok dengan yang ada pada hukum tersebut. Paham ya? Maksudnya sesuai dengan hukum yang kita hukumi. Contohnya sekarang, niat itu katanya wajib. ya niat wajib pada seluruh amalan. Dalilnya mana? La darar dirar. Ya, tanya, niat itu hukumnya wajib enggak? Wajib pada seluruh amalan. Dalilnya mana? La darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, enggak boleh membahayakan orang lain. Tepat enggak dalilnya? Padahal dalilnya sahih. Dalilnya sahih, cuman dia keliru dalam menempatkannya tadi. Karena enggak menunjukkan atas niat di situ. Paham belum? Jadi harus tepat gitu loh. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Cocok di paham ya? Cocok sekali caranya gitu. Nah, katanya semua amalan yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah itu ditolak, enggak diterima di sisi Allah taala. Iya benar. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hubul watan minal iman misalnya. Gak nyambung dah palsu lagi. Hadisnya palsu gak nyambung lagi. amnya Jadi harus diteliti. Di samping hadisnya sahih, yang kedua hadis tersebut menunjukkan atas suatu hukum yang dihukumi tadi atau tidak. Gitu ya? Yang tepat tadi itu. Contohnya apa? Misalkan semua perkara semua perkara ibadah amalan yang diniatkan ibadah yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah maka tertolak. Dalilnya mana? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tepat. Paham ya dua perkara ini? Ini penting sekali antum nanti biar paham, biar enggak keliru dalam berdalilkan itu ya. Pertama, sahih enggak dalilnya? Kedua, cocok enggak dengan hukum yang ditetapkan gitu loh. Enggak sembarangan. Walaupun hadisnya sahih belum tentu benar pendalilannya. Apa maksudnya ya? Katanya isbal itu haram. Eh, isbal itu katanya haram. Ya haram. Dalilnya ada enggak? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Langsung dia nyebutkan dalil yang lain yang tidak cocok, tidak sesuai. Isbal itu katanya haram. Ada dalilnya? Dalilnya adalah eh, dalam hadis yang sahih, la yahillu damun mri muslimin illa bi idza salas Dalilnya sahih itu, tapi cocok enggak untuk isbal? Enggak cocok. Sebutkan yang cocok. Ma asfala minal ka'bayn minal izar fa Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Dua perkara ini jangan sampai terluputkan. Pertama, na'am tetapnya, sahihnya dalil tersebut dari Rasulullah SAW. Kedua, yang ditunjukkan oleh na'am dalil tersebut sesuai dengan hukum yang dihukumkan tadi itu. Paham ya? Na'am. Subutu dalalatiha, tetapnya adanya penunjukan na'am yang e, barakallahu fikum yang ada dalam dalil tersebut atas suatu hukum yang dihukumkan tadi. Maksudnya ya? Jadi antum hukumi perkara, hukumnya wajib. Dalilnya mana? Nah, dalilnya cocok dengan yang dihukumkan tadi itu. Mahum. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Allah musta'an. Naam. al inayatu bis sunnati nabawiyyati amran muhimman, maka menjadilah perhatian penuh terhadap sunnah nabawiyah, sunnah nabi itu perkara yang penting. Li'annahu yanbani 'alaiha amrun muhimmun, dikarenakan terbangun di atas apa? Di atas sunnah nabawiyah tersebut perkara yang penting wa huwa ma kallafallahu bil ibadah, min aqaidah wa ibadatin wa akhlaqin wa ghairi Perhatikan baik-baik. Perkara yang penting tersebut apa? Yaitu perkara-perkara yang Allah telah bebankan kepada hamba-hambanya. Berupa akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, berupa ibadah-ibadah dan berupa akhlak-akhlak dan yang selain itu. Paham maksudnya ya? Nah, jadi penting di situ. Jadi jangan nyepelekan hadis. namanya Al-Qur'an was sunnah, bukan Al-Qur'an saja. Eh, jangan tertipu dengan jamaah apa kemarin? This. Apa this? Apa this? Jamaah ingkar sunnah. Eh, jamaah ingkar sunnah. Hati-hati. Sunnah nggak perlu. Al-Qur'an fokus katanya. nah Al-Qur'an nomor satu. Tapi jangan dilupakan sunnah Karena Al-Qur'an sunnah saling apa? Saling apa? Saling apa? Saling melengkapi. Saling bersatu, melengkapi. nggak bisa terpisahkan Al-Qur'an sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Wa thubutus sunnati ila Nabi sallallahu bil hadis. Dan tetapnya sunnah, datangnya sunnah, sahihnya sunnah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yahtassu bil hadis, khusus dalam masalah hadis. Karena kalau Al-Qur'an jelas datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, enggak diragukan lagi. atau enggak boleh meragukan Al-Qur'an datang dari mana sih? Siapa sih sebenarnya? Enggak bisa. Al-Qur'an itu enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu La raiba fi. Enggak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an. Jadi antum jangan ragu, datang dari mana Al-Qur'an? Nah, kita lihat. Li'anna al-Qur'ana nuqila ilaina. Dikarenakan Al-Qur'an dinukilkan sampai kepada kita naklan mutawatiran qat'iyan dengan penukilan yang mutawatir, yang jelas-jelas banyak penukilannya qat'iyan pasti benarnya. Enggak boleh ragu lagi. Benar enggak? Al-Qur'an sampai kepada kita dari siapa? Al-Qur'an itu apa? Al-Quran kalamullah jalla wa'ala. Sampai kepada kita, pertama, melalui silsilahnya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian diturunkan, diberikan kepada siapa? Ah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Awal. Ya, kemudian baru sampai kepada kita gitu loh. Mutawatir enggak kira-kira? Mutawatir jaraknya enggak jauh. Paham ya? Kita nggak barakallahu fikum kemudian para sahabat atau generasi yang enam sebelum-sebelumnya kemudian Nabi Muhammad malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala mutawatir. Tapi kalau hadis dicek lagi. Hadisnya ini dari siapa? Sahih atau tidak itu loh. Siapa periwayatnya? Siapa yang meriwayatkan hadis? Nah, perawinya bagaimana? Sikoh atau makbul atau muttaham bil atau dajjal? Hah? Dajjal itu kadzab ya? Atau bagaimana? Dicek lagi. Kita lihat lafdan wa ma'nan. Al-Qur'an itu penukilan secara lafaz dan secara makna. Penukilan secara lafaz dan makna. Ingat-ingat, ada Al-Qur'an, ada hadis, ada apa? Hadis qudsi. Al-Qur'an, hadis qudsi, ada hadis. Kalau hadis itu dari, dari siapa? Rasulullah SAW alaihi wasallam wa ma'nan. Kalau hadis qudsi bagaimana? Nah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah SAW. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an, Husain? Bedanya apa? Banyak enggak bedanya? Banyak enggak? Banyak sekali. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an banyak sekali di antaranya. Satu aja. Yang lainnya menyusul. Antum yang kedua. Hadis kursi apa bedanya dengan Al-Qur'an? Mudah sekali. Apa bedanya antum? Apa? Eh kalau Al-Qur'an ada nas khusus setiap hurufnya di dinaskan dapat pahala. Eh, Lanakun aku alif lam mim harfun. Kami tidak mengatakan alif lam mim itu harfun tapi apa? Alif harfun, lam harfun, mim harfun dihitung satu-satu pahala. Tapi hari Qudsi enggak ada nas khusus. Sudah dapat satu. Yang kedua, Kalau Al-Qur'an dianjurkan untuk bersuci. Jadi kalau enggak bersuci enggak sah baca Al-Qur'an. Eh? <laughs> Itu enggak harus itu enggak enggak enggak harus, enggak harus, enggak harus. Bersuci itu enggak harus. Mau junub pun bisa baca Al-Qur'an enggak masalah. Paham ya? Itu pendapat yang rajih, enggak harus. Apa yang lain? Ayo, kalau Al-Qur'an dianjurkan bertawud, ya kan? Fasta'id billah bertawud. Tapi kalau diskusi enggak perlu antum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Paham ya? Yang berikutnya ketiga. Ayo, diskusi enggak bisa kebatalan salat. Wa al maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum ya ibadi ini haram tuh <laughs> nggak bisa nggak bisa kenapa nggak diskusi nggak bisa baca dalam dalam sholat paham ya nggak bisa apalagi apa nggak boleh apa kalau untuk masalah hadis nah yang sahih memang nggak dinadakan ya nggak dinadakan barakallahu fikum bacanya seperti baca hadis itu Naam ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman ila akhir hadis. Paham ya? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Hadis qudsi itu ada yang palsu, ada yang palsu, ada yang dhaif. Tapi kalau Al-Qur'an Karim ada enggak yang palsu? Maksudnya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mau masukkan ketahuan kalau Al-Qur'an. Tapi hadis Al-Hadis Qudsi nggak tahu kecuali orang-orang yang para cendekiawan dalam masalah hadis. Paham ya? Itu diantaranya. Masih banyak sekali teman nggak cukup kalau sebutkan kita sekarang ini. Kita tutup yang terakhir wa nakalahul asaghir anil akhir dan juga yang menukilkannya itu dari yang kecil apa barakallahu fikum yang menukilkan adalah orang-orang kecil dari yang besar maksudnya bagaimana maksudnya itu jelas sanatnya Nah, fala yahtaju ilal yang an thubuti, enggak perlu lagi dibutuhkan untuk mencari soalnya, atau enggak ini Al-Qur'an. Benar enggak datangnya itu enggak perlu lagi. Karena jelas mutawatir dari itu. Naam. Yang terakhir, suma'lam kemudian ketahuilah anna ilmu hadis yang qasimul qismain. Kemudian ketahuilah sesungguhnya ilmu hadis terbagi menjadi dua. Ilmu hadis terbagi menjadi dua. Na'am barakallahu fiikum. Apa itu? Ilmu hadis riwayatan. Yang pertama, ilmu hadis secara periwayatan. Periwayatan itu nanti ini hadisnya bentuknya ucapan atau perbuatan atau nah berupa keadaan Rasulullah atau posturnya Rasulullah seperti itu. Itu namanya periwayatan. Kemudian ilmu hadis dirayatan. Yang kedua ilmu hadis mengenai dirayah. Apa itu dirayah? Dirayah, itu adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang dirayah, tentang hadis itu apa? Ilmu tentang apa itu Itu namanya dirayah namanya. Paham ya? Namanya adalah dirayah. Jadi perlu dibedakan antara apa? riwayat dengan dirayah. Kalau riwayat secara periwayatan, tapi kalau dirayah secara ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dan masalah apa sih? Hadis ini masalah apa? Yang dibahas masalah apa itu dirayah namanya. Tapi kalau riwayah, ini riwayatnya bentuknya ucapan atau perbuatan atau bagaimana? Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Allah musta'an. Kata beliau di sini, fa ilmu hadis riwayatan yabhatsu amma yunqalu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa yabhasu fi ma la fil naql. Ini pentingnya, perhatian baik-baik ini. Maka ilmu hadis secara periwayatan yabhasu yaitu mencari amma yunqal. nam dari na barakallahu fikum tentang apa yang dinukilkan dari Rasulullah SAW min berupa ucapannya, waf'alih dan perbuatannya, wa ahwalih dan keadaannya ini namanya periwayatan. Jadi periwayatan hadisnya bagaimana? Ucapan atau perbuatan atau keadaan itu loh. Itu namanya periwayatan. Nah wa yabhatsu bihi ma yunqal dan juga membahas mengenai perkara yang dinukilkan lafin nakal bukan masalah penukilannya yang dinukilkan bentuknya apa gitu loh paham belum atau belum yang dinukilkan bentuknya apa paham belum bentuknya itu ucapan perbuatan atau keadaan itu namanya riwayat bukan mengenai nakal bukan mengenai penukilannya ada penukilannya ini masuk dalam diraya ilmu pengetahuan hadis diraya ya Dirayah itu maknanya ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan mengenai hadis itu bagaimana gitu loh. Misalnya contohnya, kita selesaikan sekalian ini ya. Nah, barakallahu fikum nanti yang lainnya kalau ada waktu nyusul, ini karena biar segera memasuki inti pembahasan kita. Nah, perhatikan baik-baik. Misalnya contohnya, idza ja'ana haditsun 'anil nabi sallallahu apabila datang kepada kita satu hadis dari Rasulullah SAW, fa innana fihi hal huwa qaulun aw fi'lun aw halun. Ini perhatikan baik-baik ini. Contohnya, apabila datang kepada kita satu hadis dari Rasulullah SAW, maka kita mencari apakah hadis ini bentuknya ucapan atau perbuatan atau keadaan. Paham itu maksudnya? Isinya itu ucapan, perbuatan atau keadaan. Wahalnya dulu ala kata, Apakah hadis ini menunjukkan seperti ini? Awalnya dulu ataukah tidak menunjukkan? Fahada ilmu hadis riwayatan. Ini ilmu hadis secara riwayatan. Paham belum? Riwayatnya bentuknya apa? Ucapan. Ucapannya menunjukkan seperti ini atau enggak? Nah itu loh. Hah? Hadisnya bentuknya apa? Bentuknya adalah perbuatan. Perbuatannya menunjukkan sepertinya atau enggak? Nah itu, itu periwayatan namanya. Naam. Wa mawdu'uhu dan pembahasannya pembahasannya masalah riwayat ini al-bahsu fi dzatin nabi sallallahu membahas tentang zatnya Rasulullah saw. alaihi Maksudnya bagaimana? Wa ma yasduru an hadhihi dan apa saja yang muncul dari zat Rasulullah SAW min akwalin baik berupa ucapan wa af'alin dan perbuatan wa ahwalin dan keadaan paham belum ini wa al-afani al ikrar termasuk bentuk perbuatan Rasulullah adalah ikrar ikrar itu Rasulullah mengakui jadi ada sahabat yang melakukan perbuatan Rasulullah enggak ngingkari paham ya enggak ngingkari dan juga memerintahkan ikrar pembolehan istilahnya seperti itu fa innahu yu'tabaru fi'lan yang seperti itu termasuk dianggap fi'lan perbuatan walaupun Rasul tidak melakukannya. Karena apa? Ikrar tadi itu pengakuan. Wa ammal ahwal, perhatikan tadi ahwal keadaan itu maksudnya bagaimana? Fahiya sifatuhu, yaitu mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW. Katul, apa tul? Apa tul? Tingginya Rasulullah. Wal kisar, apa kisar? Pendeknya Rasulullah SAW. Wal laun, apa laun? Warna kulitnya. Ini keadaan semua. Nah, wal ghadab wal farah dan marah dan senang atau bahagianya Rasulullah SAW. Wa ma'asbah dan yang semisal itu. Keadaan semuanya. Itu yang dibahas dalam ilmu apa? Riwayah. Sekarang yang berikutnya pembagian kedua, amma ilmu al-hadis dirayatan dalam ilmu hadis secara dirayah. Ingat-ingat ya, ada riwayah, ada dirayah. Nah, dirayah itu makna globalnya kalau di kamus itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan mengenai hadis ini apa itu loh istilahnya. Fahuwa Nah, perhatikan baik-baik dirayah bahwa ilmun yubhatsu fihi an ahwali rawi wal marwi min hayatul qabul war rad. Ini yang perlu antum hafal. Karena pembahasan kita yang ini, pembahasan kita yang secara banyaknya panjang lebarnya yang ini. Ilmu yubhasu fihi ilmu yang dibahas di dalamnya an ahwali rawi tentang keadaan perawi. Perawinya sikoh, makbul atau mardud atau bagaimana? Wal marwi, marwi itu yang diriwayatkan hadis maksudnya. Hadis sahih, maudhu', palsu atau bagaimana? min haitsul qabul warad ditinjau dari si qabul apa qabul diterima warad ditolak itu namanya ilmu hadis ilmu dirayah yang kita pelajari ini misal contohnya idza wajadna rawiyan fa inna nabhas hal hadzal rawi maqbulun am mardud contohnya apabila kita jumpai seorang perawi maka kita mencari rawi perawi ini makbul diterima hadisnya am mardud atau ditolak nah ini ini ilmu dirayah namanya ini butuh apa butuh yang namanya keseriusan. Ke apa? Keseriusan. Apa? Ke keseriusan. Keseris keseri siusan. Gitu ya, coba ulangi. Keseriusan. Keseriusan. Nah, asan. Nah, barakallahu fikum. Jadi butuh yang namanya serius. Paham ya? Perhatian penuh karena susahnya ini kalau di awal-awal orang belum tahu susah. Tapi nanti kalau tahu cabang-cabangnya, tak, ribut tahdid, paham ya? Tahdhibul kamal, paham ya? Itu nanti antum akan terbuka itu bisa lihat bagaimana keadaan para perawi. Nah, jadi butuh apa tadi? Serius dan perhatian penuh. Yang mudah aja ya lafadznya. Naam. Amal marwiyu adapun yang diriwayatkan itu hadis, fa innahu yubhas fihi, maka dibahas di dalamnya mahwal makbul minhu wa mahwal mardud. Mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak. Kan perlu cek lagi. Karena terkadang perawinya semuanya sikoh tapi hadisnya palsu. Bisa nggak? Bisa. Maksudnya dicomot gitu loh, ngambil perawi-perawi yang sikoh, dimasukkan hadis yang palsu. Tiba-tiba utlubul ilma walau bisin. Ya sebutkan ini ada yang paling mudah. Ya kan cari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadisnya palsu, tapi sanatnya sahih itu bisa gitu loh. Karena ada orang yang mencomot tadi itu, mengambil sanat-sanat yang sahih dimasukkan dalam hadis yang palsu. Nah, wa na'rif dengan penjelasan ini kita mengetahui anna qabular rawi bahwasanya diterimanya seorang perawi la yastalzim qabulal marwi. Tidak mengharuskan diterima juga periwayatannya. Perawinya sikoh diterima, tapi kalau hadisnya palsu enggak diterima gitu loh. Karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Oknum-oknum yang suka memalsukan apa? Hadis. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya beberapa orang yang suka memalsukan hadis. Nah, barakallahu fiikum, wallahu musta'an. Li'anna sanada qad yakunu rijaluhu siqatan udulan. Karena sanad, apa itu sanad kemarin? silsilah rijal al muslimah ilal matan. Eh? Silsilah itu maksudnya rantai. Eh? Rantai mata hadis nah yang sampai kepada matan hadis. Paham ya? Nah, barakallahu fi maksudnya adalah apa? Rangkaian eh? silsilah para perawi hadis yang sampai kepada matan hadatsana fulan, qala hadatsana alan, anna Abu Hurairah qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, itu namanya sanad. Mulai dari haddatsana pertama tadi sampai terakhir namanya sanad. Silsilatul rijal al muslimah ila al-matan. Paham ya? Silsilah rangkaian para perawi hadis yang sampai kepada matan. Paham ya? Yang menyampaikan kepada matan itu namanya sanad atau isnad itu hampir, hampir sama. Cuman kalau isnad itu cuman beda beda kata, cuman terkadang digunakan makna yang sama. Mau salah ya? Naam. Li'anna sanad takutnya kun rijalu thiqatan udulan. Karena sanad itu terkadang bisa jadi rijalnya para perawinya thiqah, terpercaya, udulan, memiliki sifat adalah, mustaqim sirah, jalan hidupnya lurus. Ingat-ingat udulan memiliki sifat adalah apa adalah mustaqim sirah, orang yang jalan hidupnya itu lurus. Jalan hidupnya lurus. Seseorang dikatakan jalan hidupnya lurus apabila Naam yajtanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'alal saghair yaitu orang yang menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Naam. Lakin qad yakunul matan syadan aw mu'allalan. Bisa jadi matanya, matanya itu ya. Nah, inti hadisnya itu syadan ganjil aw mu'allalan atau ada penyakit di dalamnya. Penyakit yang bagaimana ini? Penyakit yang qadhihah, penyakit yang bisa merusak. Nah, Allah musta'an. Fahina idin la naqbalu. Maka pada waktu itu pula kita tidak menerimanya. Karena anahu ahyanan sebagaimana terkadang pula la yakunu rijalus sanadis yasiluna ila haddil qabul wasiqa. Perhatikan baik-baik. Terkadang pula para perawi rijal sanadnya itu tidak sampai tingkatan apa? Tidak sampai tingkatan batasan diterima dan siqah. di bawahnya. Paham ya? Tidak sampai tingkatan diterima atau siqah para perawinya. Tapi al hadithu, nam al hadithu akan tapi hadisnya nam nafsuhu secara zatnya yakunu makbulan. Hadisnya makbul. Ini ingat ya, ini biasanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Paham ya? Hadisnya diterima, tapi para perawinya semuanya eh, du'afa, lemah semuanya karena comotan dari itu. Perhatian baik ya, karena comotan dari itu kan hadisnya nggak diterima, hadisnya nam barakallahu fikum enggak terima Nah, karena seperti itu. Terkadang perawinya itu sikoh Eh, perawi sanad hadisnya palsu. Paham ya? Atau sebaliknya itu, para para perawinya semuanya tidak sampai tingkatan thiqah tapi hadisnya sahih. Nah, Allah musta'an. Wa dzalika li'anna lahu syawahid min al-kitab sunnah Karena seperti itu terkadang disebabkan karena ada syawahid, ada penguat-penguat dari Al-Qur'an was sunnah, au qawaid syariah tu'ayyiduhu atau ada kaidah syariat yang menguatkan dan mendukungnya. Oleh karena itu kalau antum jumpai di kitab terkadang apa? Dan wal hadis sahihun bi syawahidih. Ya enggak? wal hadits hasanun bi majmu'i turuqih bi majmu'i turuqih wa syawahidih kadang antum jumpai seperti itu wallah alam kalau antum lihat kadang antum tulis seperti itu menunjukkan bahwasanya dikumpulkan berbagai macam jalannya dan dikuatkan ditopang dengan dalil Al-Qur'an was sunnah atau dengan kaidah-kaidah syariat itu mafhum insyaallah Abdullah mafhum ayo na'am idan jika demikian faidatu ilmi mustalah hadis faidahnya apa sih ilmu mustalah hadis itu ini harus tahu ini biar antum enggak gagal paham harus tahu ini ya antum belajar apa akh Anak belajar sudah belajar mustalah hadis. Apa sih faedah belajar mustalah hadis? Wallah alam. <laughs> Jadi harus tahu juga faedahnya kenapa belajar mustalah hadis. Faedahnya nih ma'rifatu ma yukbalu wa ma yuraddu minal hadis. Ini kesimpulannya kesini semua. Faedah tujuan pelajari ilmu mustalah hadis secara simpelnya ma'rifatu ma yukbalu wa ma yuraddu minal hadis. Mengetahui atau mengenal nah sesuatu yang diterima ataupun yang ditolak dari hadis. Intinya gitu. Intinya mengenal atau mengetahui hadis yang diterima atau yang ditolak dah itu aja. Intinya apa tadi? Fungsinya ngapain belajar ilmu mustalah hadis? Ayo. Paham ya? Eh, mengetahui atau mengenal hadis yang diterima atau ditolak. Paham ya? Ini tolak terima. Dah itu ada, simpel itu. Eh, mafhum adalah Apa tujuannya tadi? Nah, untuk mengetahui nah bahwasanya hadis itu bisa ditolak atau diterima. Wa hadza muhimmun bi haddihi Perhatikan baik-baik ini, wa hadza muhimmun bi haddi Ini adalah perkara yang penting sekali ditinjau dari zat ilmu hadis itu sendiri. Li'anal ahkam syar'iyyah nah atau ditinjau dari zat hadis itu sendiri. Li'anal ahkam syar'iyyah dikarenakan hukum-hukum syariat ini mabniyatun ala subutid dalil wa adamih. Karena hukum-hukum syariat ini dibangun di atas tetapnya adanya sahihnya dalil tersebut dan tidak sahihnya. Paham ya? Antum sekarang berbuat, bertindak, sahih enggak hadisnya itu loh? Sahih enggak dalilnya? Nah, wasihatihi wa dha'fihi dan juga dibangun di atas apa sahihnya hadis tersebut dan lemahnya hadis tersebut karena dalil itu adalah apa? Adalah petunjuk mayyursyidu ilal matlub, sesuatu yang mengarahkan pada apa yang Nah, barakallahu fikum diinginkan nasallahu salamatan afiyah insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.